Thank you. mau lagi kesusahan untuk saat ini. Tuh pemimpin tuh. Susahnya buat dia, sengsaranya buat dia. Entah dapat nikmat baru buat sahabat dan rakyat. tiga. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Antv, ketemu lagi bersama saya Riki Perdana di Cahaya Hati Wisata Rohani dan masih tetap di kilometer 57 Tol Cikampek rest area tepatnya di Masjid Autobah. Nah, minggu lalu pernah saya bilang bahwa saat ini kita akan menggunakan tausiah dari Ustadz Besar Kiai Haji Jamilun MTS. Nah, seperti apa tausiahnya? Ayo kita langsung ke disampaikan oleh Ananda Ustaz Haji Soleh Mahmud tentang cinta dan itu kan judulnya ya kepada siapa seharusnya kita memberikan cinta itu saya pertama kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang terpenting bagaimana caranya cinta kepada Allah caranya ada dua Pertama jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun Yang kedua jangan menyembah kecuali hanya kepadanya Di situ terukur kecintaan kita kepada Allah Pertama jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun Sebab syirik menyebutkan Allah itu dosa yang tidak berampun hadirin yang saya hormati Yang kedua Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya Ayo kita ngobrol Bapak Ibu yang ada di sini ini semua hamba Allah bukan Kata siapa? Kata kita Kalau kata kita namanya ngaku Ngaku boleh dan murah Cuma diakui apa tidak kita kan nggak tahu Ya Ibu kenal Presiden SBY Misalnya Neng B kenal sama ibu Ngaku Ngaku itu boleh Cuma diakui apa tidak kita belum tahu Ya Karena itu pesan yang pertama Mari jaga cinta kita kepada Allah Pertama jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah Saya bersaksi Nabi Muhammad putusan Allah Nabi terakhir tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Itu bagian cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada nantinya Cinta kepada nantinya berkeyakinan tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ya Bu? Ya Bu? Ini kan sekarang kita hidup di zaman entertain. Orang pintar bikin bungkusan bikin pencitraan sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya benar benar oh kiai sama dukun tipis bedanya karena itu kita rakyat harus cerdas jangan jadi botol kosong nanti dimanfaatin orang diisi dengan air botol jadilah botol yang ada isinya yang mantap keimanannya, teguh ibadahnya, kokoh memegang ukhuwah. Insya Allah gak gampang diisi orang. Jangan cepat terpedaya, emas pasti kuning. Ya. Apa semua yang kuning pasti emas? Nah, udah cerdas tuh. Hati-hati ini abad entertain orang banyak pinter bikin bungkusan. Ya, Jangan terpedaya oleh penampilan. Jangan jadi botol kosong yang gampang diisi apa saja. Nah pemirsa tadi kan kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Kiai Haji Jaidunin MZ. Tausiahnya belum selesai, jadi jangan kemana-mana, tetap di wisata rohani. Hidup itu kan yang tenang tuh hidup model tukang parkir. Ya, tukang parkir tuh di bawah biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. bilang hidup itu kan yang tenang tuh hidup model tukang parkir ya, tukang parkir tuh di bawah tuh biar mobil banyak mereknya bagus-bagus nggak pernah sombong nanti mobil pergi satu demi satu habis sama sekali dia nggak sedih tukang parkir itu tidak merasa memiliki tapi merasa titipi. Siapa saja yang merasa memiliki bersiaplah kehilangan dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi jabatan, harta, ilmu, anak, istri itu titipan maka hiduplah seperti tukang parkir. Bagaimana? Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong. Dititipi kok sombong nggak pantas dong ada orang di dititipi jabatan semua Allah sombong ada nggak pejabat sombong namanya Fir'aun namanya pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun ada orang dititipi harta oleh Allah sombong mentang-mentang kaya sama tetangga nggak mau kenal orang lain kecil semua jalan dan injak tanah hukum celana yang kedua penting titipan harus dijaga baik-baik kalau tidak yang nitip marah yang nitip marah ibu titip motor waktu pulang diambil motor kaca spion pecah kenal pot hilang ancur marangga. Kenapa Pak? Tinggi banget dijaga. Sama kan? Ayo yang lebih makro ke arah pembicaraan saya. Allah titik Indonesia. Hei rakyat, ini Indonesia. Aku titip ke kamu. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kaya. Ditebus dengan keringat, air mata, darah. Indonesia. Ini negara besar, pulaunya 17.580 pulau. Itu belum termasuk pulau gadung dan pulau gebang. Tidak cuma besar, kaya Indonesia. Buminya subur, di atas perut buminya segala tanaman hidup, di bawah kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat itu amanah. Disalahgunakan, dikorupsi, yang nitip, yang nitip, kalau yang nitip marah dia suruh makhluknya yang lain negor kita siapa merapi merapi makhluk tidak mungkin bergerak sendiri diikuti beliau angin makhluk tidak mungkin bergerak sendiri banjir di mana-mana air makhluk hujan es kebayoran hujan es tetangga saya sudah nyiapin bangsa udah ketemu dia udah rapat saya dengar kata Mbak Surin tenang Bang Horijan tak gendong Nah pemirsa tadi kan kita sudah mendengarkan secara keseluruhan tausiah dari Ustadz Besar Kiai Haji Jaiduddin Entes. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Jadi manusia itu jangan seperti botol kosong. Apa maksudnya? Nah kalau begitu langsung saya tanyakan sama Ustadz Kiai Haji Jaiduddin Entes. Nah pemirsa sekarang saya sudah bersama Ustadz kita Ustadz Besar Kiai Haji Jainuddin MP Pak Ustadz apa kabar Pak Ustadz? Baik Alhamdulillah Pak Ustadz pertanyaan saya Pak Ustadz tadi kan eh, Pak Ustadz mengadakan tausiah di tempat rest area kilometer 57 ini Pak Pendapat Bapak eh, seperti apa? situasi ini saya kira baik sekali menggunakan uh, peluang untuk menyampaikan dakwah di rest area yang hmm. memang uh, sebuah tempat di mana banyak menjadi tempat persinggahan dan lalu diisi dengan berbagai kegiatan termasuk diantaranya adalah tausiah agama. Nah itu sangat penting karena menurut saya lalu lintas di darat itu masih mengusulkan potret kehidupan bermasyarakat bahkan hmm. berbangsa dan bernegara kadang-kadang yang gede nggak mau ngalah yang kecil nggak tahu diri mau menang sendiri dan sebagainya itu potret nah begitu dengan situasi kehidupan daerah ini semuanya bisa kita apa namanya kembalikan kepada nilai-nilai kehidupan keagamaan yang baik eh, Pak Ustadz tadi kan ada satu cuplikan kata dari Pak Ustadz bahwa jadi manusia itu jangan seperti botol kosong. Boleh dijelaskan sekali lagi lagi nggak Pak? Iya, ya, Pak. Iya. Botol kosong itu orang yang kosong basic pengetahuan keagamaannya. Walaupun dia mungkin intelektual. Hmm. Nah, kita kita khawatir itu bahwa akan ada anak-anak muda kita yang punya idealisme tinggi, semangat tinggi tapi nol uh, nilai keagamaannya lalu diisi dengan doktrin-doktrin yang tidak benar. Oke, okay. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya Pak. Terima kasih. Yo iya, Pak Ustadz. Nah pemirsa tadi demikian Pak wawancara saya dengan Ustadz kita Kiai Haji Jainuddin Aceh. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Cahaya Hati Wisata Rohani. Eh, Pak Widi, uh, eh, ustadz yang pernah mengisi acara tausiah di masjid ini siapa aja Pak? Eh, kita biasanya Ustadz uh, Agib, Ustadz Arifin Ilham, hmm. Ustadz Mansur, Uji, uh, Habib Rizi, Ustadz Tomet, dan yang hari ini adalah uh, Kiai Haji Jainuddin Aceh. pemirsa, tadi kan kita sudah menerkan uh, eh, tausiah dari Ustadz kita Kiai Haji Jainuddin MZ. Ternyata di rest area kilometer 57 ini sering diadakan tausiah, bisa seminggu satu kali, bisa dua minggu sekali, atau tergantung sama harinya, bisa-bisa katanya long weekend. Nah, kenapa uh, pengurus dari Masjid At-Taubah ini mengadakan acara tausiah? Mau tahu alasannya mereka? Ayo kita langsung ngobrol sama pengurus Masjid At-Taubah. Nah pemirsa, sekarang saya bersama Direktur Utama dari Res Area Kilometer 57. Selamat uh, siang, siang Pak. Ya. Namanya siapa Pak? Widi. Pak Widi. Pak Widi boleh tahu nggak Pak latar belakang dari Res Area ini mengadakan uh, tausiah nih Pak? Uh, kita selalu ingin kita ini bermanfaat untuk uh, bukan hanya para pengunjung yang istirahat di Res Area, tapi juga kita ingin masjid kita itu bermanfaat untuk rakyat uh, masyarakat sekitar Kerawang. Hmm. Uh, acara ini berlangsung tiap satu minggu sekali atau atau gimana Pak? Kita rutin sebulan kali, tapi insya Allah uh, kalau Ustadznya bisa kita dua bulan sekali rutin. Kalau boleh tahu Pak, uh, Pak Widi, uh, Ustadz-Ustadz yang pernah mengisi acara tausiah di masjid ini siapa aja Pak? Uh, kita biasanya Ustadz uh, Agib, Ustadz Arifin Ilham, mm -hmm. Mansur, Uji, uh, Habib Rizik, Ustadz Tomet, dan yang hari ini adalah uh, Kiai Haji Zainuddin MZ. Pak Widi, terima kasih banyak. Makasih ya. Makasih ya Pak. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan direktur utama res area kilometer 57. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ya, sekali Pak. Nah pemirsa, tadi kan kita sudah mendengarkan tausiah dari uh, Ustadz kita Kiai Haji Jainuddin Entet. Kita pengen dengar pendapat dari para jemaah yang datang pada acara tausiah hari ini. Sekarang kita cari dulu jemaah jemaahnya Oke. Okay? Boleh tahu namanya siapa Ibu? Saya Ibu Siti, Mas. Ibu Siti, Ibu Siti, pertanyaan saya sama Ibu. Maaf ibu ganggu ini kalau Ibu uh, datang ke rest area ini kilometer 57 ini emang sengaja datang karena ada acara tausiah atau kebetulan mampir mau ke daerah Bandung atau sekitarnya gitu, Bu? Bukan, saya sengaja datang ke sini. Kebetulan ada temen yang ngasih tahu kalau hari ini ada tausiah dari Ustadz Solmed dan Ustadz Jainuddin MJ. Jadi kebetulan saya memang pengen ingin datang ke sini. Kalau uh, pendapat Ibu sendiri uh, melihat tempat rest area kilometer 57 sekarang jadikan tempat uh, buat tausiah ternyata di sini uh, memberikan informasi religi seperti ini pendapat Ibu seperti apa Bu? Bagus sekali sih Mas. Soalnya kan memang hampir setiap minggu ya saya datang ke sini untuk uh, ngedengar ceramah dari ustadz-ustadz. Jadi Ya senang lah, bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Boleh tahu namanya siapa Pak? Nama saya Tata Pak. Pak Tata ya? Pak Tata datang ke sini emang saja untuk dengarkan tausiah atau lagi mampir pengen ke Bandung gitu Pak? Oh langsung saya dari rumah sengaja. Jadi ada pengumuman di ini di masjid saya di perumahan Pak. Jadi saya langsung sengaja ke sini. Uh, Pak Tata, eh, kan sekarang ini kan kilometer 57 rest area itu ada satu tempat sarana umum untuk membantu pengisian bahan bakar ya Pak dan tempat istirahat juga. Tapi ternyata di sini juga memberi memberikan eh, apa sarana apa informasi tentang agama gitu buat tausiah seperti ini. Pendapat Pak Tata sendiri seperti apa Pak? Ya menurut saya bagus ya jadi supaya lebih berkah gitu. Jadi dari selain pelayanan untuk istirahat ya untuk makan untuk ngisi bahan bakar juga orang kan perlu untuk ibadah juga untuk sholat gitu kan pas waktu-waktunya sholat gitu dan menambah keberkahan lah buat tempat ini gitu. Tapi buat ini kira-kira kedepannya eh, gambaran dari acara ini, terus pengharapannya buat penonton di rumah seperti apa Pak? Ya harapannya ya kalau yang dekat sini lah, mending datang aja ke tempat ini. Ini yang bukan dari sini aja yang datang ini, jauh juga ada yang dari ya ada yang kalian mampir, ada juga yang sengaja memang ke sini. Ya harapannya ya semakin banyak lah jamaahnya gitu. Okay. Pak, Pak Tata, terima kasih banyak Pak buat Ade. Makasih ya Ade. Semoga kedepannya acara ini dan acara-acara tausia bisa berlanjut terus ya Pak. Ya itu tadi wawancara saya dengan salah satu pengunjung dari rest area kilometer 57. Terima kasih. Bila hati yang tersakiti. keberadaan rest area kilometer 57 memang sama dengan rest area dari tempat lainnya karena mereka memiliki SPBU, tempat makan dan mereka merupakan tempat istirahat buat para pengguna jalan. Tapi keberadaan Masjid atau taubah memberikan warna tersendiri di rest area ini. Saya Riki Perdana, sampai berjumpa di acara Cahaya Hati Wisata Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa senang, walau kesulitan